Dan kita telah sampai kepada hujjah yang keenam di mana Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membantah mereka dari sisi tidak adanya perbedaan di dalam berhujjah baik dalam permasalahan-permasalahan dunia maupun dalam permasalahan-permasalahan agama. Apabila mereka berhujjah dalam permasalahan agama untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan suatu kemaksiatan, maka mestinya mereka bersikap adil mereka juga mesti berhujah dengan takdir. Dalam urusan-urusan dunia mereka. Kalau mereka itikal dalam permasalahan agama, maka demikian pula dalam urusan dunia. Semestinya mereka itikal. Meninggalkan amalan dan pasrah kepada takdir. Tapi anehnya dalam permasalahan dunia mereka berusaha, mereka bekerja, mereka berupaya sekuat tenaga mereka untuk mendapatkannya. Sementara dalam urusan akhirah, dalam urusan agama, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang pertama permisalan tentang keadaan mereka ini. Bahwa di sana ada dua jalan. Jalan yang pertama jalan yang penuh dengan kerusakan, kehancuran, perampokan, perampasan harta, menghancurkan dan merusak kehormatan yang lain. Sementara dari jalan yang lain di mana jalan tersebut adalah merupakan jalan yang penuh dengan keamanan dan jalan yang penuh dengan peraturan dan masyarakatnya menghormati kehormatan yang lain, menghormati harta milik orang lain, dan tidak merampasnya dengan tanpa hak maka jalan yang mana yang ditempuh tentunya seorang yang memiliki akal pasti dia akan menempuh jalan yang baik tersebut pasti dia akan menempuh jalan yang penuh dengan peraturan yang masyarakatnya senantiasa menjaga kehormatan dan harta milik yang lain. Maka demikian pula dalam berhujjah, dalam permasalahan agama mestinya demikian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan pada kita jalan menuju neraka dan jalan menuju surga. Maka seorang yang berakal semestinya lebih mendahulukan jalan menuju surga tersebut. ثم قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مثال آخر permisalan yang lain narol marida yu'maru biddawa kami melihat ada orang sakit yang disuruh untuk meminum obat. Fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi. Lalu dia pun meminum obat tersebut dalam keadaan nafsuhu la tashtahi. Dia sendiri tidak senang dengan obat itu. Pahit. Mur. wa yunha 'anit ta'am alladhi yadurruhu fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahi. Lalu kemudian dokter, seorang dokter juga melarang dia. Jadi orang ini diperintah minum obat, padahal obat itu pahit, tetap, tetap dia meminumnya. Padahal dia tidak ingin meminum pada asalnya, karena pahit. Ya terpaksa dia meminumnya. Lalu dia dilarang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Yunha anit ta'am Allah biyadurruh. Dia dilarang untuk makan dengan makanan yang memudaratkan dia. Fayatruku. Lalu dia pun meninggalkannya. Wa nafsuhu tashtahi. Padahal dirinya sangat berkeinginan untuk memakan makanan itu seorang penyakit diabetes misalnya, iya kan? Maka dia dilarang tidak boleh makan gula, nggak boleh makan yang makanan makan mengandung kadar gula. Sementara dia sangat senang dengan makanan itu karena manis, enak. Ya, terpaksa dia tinggalkan kenapa? Kekhawatiran yang terjadi Kullu dhalika semua ini dia lakukan talaban syifa'i wassalamah. Untuk mencari pengobatan dan keselamatan, kesembuhan. Wala yumkinu ayam tanya an syurbid dawa. Dan tidak mungkin bagi dia untuk enggan dari meminum obat Au ya'kulu ta'am alladhi yadurru. Ataukah dia makan makanan yang memudaratkan dia. Wa yahtaju bil qadar. Lalu dia berhujah dengan takdir. Sudah kalau memang saya mati kan mati juga nanti. Tak apa-apalah saya makan. Gak usah minum obat, nggak ada istilah minum obat. Ya, Tak usah lihat pantangan-pantangan, makan saja. Kalau memang mati, takdirkan mati ya mati juga nanti. Ya. Ya sudah sekalian minum baygon. Nah, kalau nggak mati nggak mati. Takdirkan nggak mati nggak mati. Nah, falimada yatrukul insanu ma amarallahu wa rasuluh Lalu mengapa seorang manusia itu meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Au yaf'alu ma nahallahu wa rasuluhu thumma yahtaju bil qadar. Atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lalu dia berhujah lagi-lagi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Asabe yang ke tujuh. Annal muhtajja bil qadar. Bahwa orang yang berhujah dengan takdir. Alama tarakahu minal wajibat au fa'alahu minal ma'asi. Terhadap apa yang dia tinggalkan. Dari kewajiban-kewajiban. Atau apa yang dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan maksiat Lau i'tada alaihi syakhsun fa malahu. Ya. Kalau sekiranya ada seseorang berbuat zalim kepada dia, melampaui batas kepada dia, lalu dia mengambil hartanya. Awintahka hurmatahu atau merusak kehormatannya. Ya. Thummah tajjabil qadar. Lalu dia berhujjah dengan takdir. Ya. Soalnya datang perampok tiga orang. Ya, ke rumah Jabri. Orang-orang yang pasrah kepada takdir. Perampok. Wah, tentunya dia dalam keadaan nangis kan. Yang satunya megang anak perempuannya, perkosa. Selesai istrinya diperkosa. Nah, mereka keyakinan Jabriyah. Nah, nah Selesai diambil hartanya, emasnya. Wah. Nah. Kata penghuni rumah, "Kenapa kamu melakukan ini?" Kata perampoknya, "Ngerti dia. Ya ini sudah menjadi takdir Allah. Saya begini. Kenapa, kenapa kamu mencela aku? Bukankah ini sudah ditakdirkan oleh Allah?" Terima enggak hujahnya? Hmm. Hujah perampok ini diterima enggak? Hmm Ya kalau dia betul-betul komitmen dengan jabriyahnya mestinya dia terima. Seperti kisah antara suami dan istri yang punya seorang budak laki-laki. Suatu ketika laki-lakinya ini naik ke atas rumahnya. Ketika naik ke atas rumahnya melongok melihat di satu ruangan istrinya berkumpul dengan budaknya. Ya. Maka dengan marah dia turun. Dan dia ingin memukul istrinya. Ketika dia membuka pintunya. Maka istrinya mengatakan, Kenapa engkau mencela aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan Allah? Halam talumni ala syai'in qad Allah azza wa jalla alai. Kata suaminya, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, akhirnya nggak jadi dihukum karena ya itu sudah takdir. Sudah menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasrah. Ya. Padahal memungkinkan bagi dia untuk menyiksa ya memukul istrinya ini juga takdir kan demikian balas juga. Ini juga takdir Allah. Ya. Naam. Ya. Nah, kalau ada seorang mengambil hartanya, merusak kehormatannya, lalu berhujah dengan takdir. Wa dan dia mengatakan, "La talumni, jangan engkau celah aku." Fa inna tidai nabi qadarillah. Aku berbuat dolim ini ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, Jangan engkau ambil perhiasanku. Ya, ini sudah ditakdirkan Allah. Nah, barang-barangku jangan kau ambil. Eh, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau apa? Hmm. Lam yakbal tahu, Pasti kalau dia punya akal sedikit, dia tidak akan menerima hujah itu. Ya. Fakaifa la yakbalul ihtijaja bil qadar fi ghairihi alaih maka bagaimana dia tidak menerima hujah, berhujah dengan takdir apabila ada orang lain yang berbuat zalim kepada dia, melampaui batas kepada dia. Wayah tajubihi li nafsihi fi'tidaihi ala haqqillahi ta'ala. Sementara dia berhujah untuk dirinya sendiri, melampaui batas terhadap syariat Allah, terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada hujjah. Wa yudhkar dan disebutkan, Wallahu alam, perlu pengecekan tentang riwayat ini. Ya, disebutkan dengan bentuk tamrid. Dan telah disebutkan anna amiral mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahwa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu rufi'a ilaihi sariqun di antarkan kepada beliau dihadapkan kepada beliau seorang pencuri istahaqqal qata' yang pencuri ini berhak sudah untuk dipotong tangannya ya berhak untuk dipotong tangannya karena sudah mencapai kadar pemotongan tangan. Fa'amara biqat'i yadihi. Maka Umar pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Faqala maka berkatalah pencuri ini, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Sebentar dulu wahai Amirul Mukminin. Mahlan, perhatikan dulu. Fa innama saraktu biqadarillah. Sesungguhnya aku hanyalah mencuri karena memang sudah ditakdirkan Allah. Rupanya pencuri ini jebri. Ah, aku mencuri berdasarkan takdir Allah. Faqala maka Umar pun menjawab, "Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah." Kami juga memotong tanganmu berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai. Naam. Ya. ya sudah kamu berhujah dengan takdir, dibalas juga. Ini juga takdir Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mestinya suami itu begitu tadinya. Jangan dibiarkan. Dipukul, lalu dikatakan ini juga sudah takdir Allah. Naam. Jadi dalil-dalil yang qati'ah Dalil-dalil yang kuat yang tidak terbantahkan ini menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya seorang muslim wajib beriman kepada takdir Allah dan termasuk apa yang diamalkan, apa yang menjadi perbuatan manusia baik dan buruknya semuanya telah menjadi ketetapan dan takdir Allah namun yang demikian tidak menafikan bahwa ada ikhtiar perbuatan-perbuatan yang merupakan kehendak hamba tersebut. Namun setelah terjadi apa yang terjadi itulah mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walil imani bil qadar thamaratun jalilatun minha. Beriman kepada takdir Allah terdapat beberapa hasil, beberapa buah yang sangat agung. Di antaranya al-ula yang pertama al-i'timadu 'ala Allah taala. Kita menyandarkan diri kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Inda fi'lil asbab di saat kita melakukan sebab-sebab bihaitu la ya'tamidu ala sababi nafsihi di mana jangan dia bersandar kepada sebab dirinya atau kepada sebab itu sendiri tidak ya karena kita hanya mampu berusaha adapun berhasil atau tidak berhasil di tangan Allah Subhanahu wa taala Allah yang menetapkan Naam, lianna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala karena segala sesuatu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. al Al-thaniyah, yang kedua. Alla yu'jabal mar'u bi Bahwa hendaklah seseorang itu jangan bangga terhadap dirinya sendiri. Ya. Besar diri, Enda husuli muradi. Ketika dia mendapatkan apa yang telah dia inginkan. Apa yang dia harapkan tercapai. Keberuntungan yang dia harapkan dia dapatkan. Keberhasilan yang dia angan-angankan dia temui. Jangan dia berbangga diri. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ijab ya berbangga terhadap diri merasa bahwa dialah dialah dengan usaha dialah sehingga terjadi hanya dengan upaya dia usaha dia kekuatan dia siapa kita ini la haula wala quwata illa billah tidak ada daya tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala seorang sukses adalah dengan sebab pertolongan Allah Seorang berhasil karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki. Hah? Bukan karena kepandaian seseorang, bukan karena kepintaran seseorang, bukan karena banyaknya ilmu seseorang, bukan karena keberanian seseorang, bukan karena kefasihan seseorang, bukan karena kepandaian seorang dalam berorasi, sehingga orang banyak yang mendapatkan hidayah, tidak sama sekali tidak hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lianna husulahu ni'matun Allah ta'ala. Karena mendapatkan yang dia inginkan merupakan kenikmatan dari Allah. Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Dengan apa yang telah Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan wa ijabuhu bi nafsihi yunsihi syukru hadhihi ni'mah dan perasaan bangganya terhadap dirinya sendiri akan menjadikan dia lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. ats yang ketiga, faedah yang ketiga, at-tuma'ninah perasaan tenang dan tentram. Warrahatun nafsiyah dan jiwa yang lapang bima yajri alaihi atau bima yujra alaihi min akhdarillahi ta'ala dengan apa yang telah ditetapkan dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala fala yukliku bifawati mahbub maka dia tidak merasa apa sempit dada dengan tertinggalnya dia sesuatu yang dia kehendaki, yang dia inginkan, yang dia cintai, terlepas. Maka dia tidak kolak. Apa jiwanya itu tidak menjadi risau. Nah, dia bersabar. Au husuli makruh ataukah dia mendapatkan sesuatu yang dia benci Naam. Lianna dhalika biqadarillahi alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Karena itu semua terjadi berdasarkan takdir Allah yang Allah menguasai seluruh langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahala. Dan itu pasti terjadi. Apa yang menjadi ketetapan Allah pasti terjadi tidaklah mungkin dihindari. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir Tidaklah satu musibah yang menimpa baik di muka bumi maupun pada diri-diri kalian melainkan telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menetapkannya sebelum kami menciptakannya sudah tercatat ya di Allahul Mahfuz segala yang terjadi dan yang akan terjadi Likaila ta'saw ala ma agar jangan kalian putus asa dengan apa yang terlepas dari kalian. Kalian tidak berhasil jangan putus asa. Karena itu sudah menjadi ketetapan dan kodrat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafrahu bima Jangan kalian juga berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Karena semata-mata itu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidaklah menyukai orang-orang sombong dan berbangga diri. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amlahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walaysa dzalika ahadin illa lil mu'min. Dan tidak seorang pun memiliki urusan yang seluruhnya baik kecuali bagi seorang mukmin. Jadi tanda-tanda keimanan, tanda-tanda seorang mukmin ketika dia merasa dirinya seluruh urusannya itu baik. Tidak menjadikan dia risau, tidak menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya berupa kenikmatan, maka dia bersyukur fakana khairallah. Maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabara. Dan apabila menimpanya kemudaratan, maka dia pun bersabar fakana khairallah maka itu adalah kebaikan baginya pula rawahu muslim man sahabihu ya ikhwan Abu Yahya Suhaib ibn Sinan wa ilahuna wallahu a'lamu bisawab shawab tafaddalu hafizakumullah